كنيا beliau Abi Yahya Mu'ad Hafizahullah Ta'ala Wa Ala istiqbali ikhwanihi Fabarakallahu fikum Tentunya <clears throat> Kama ta'alamun Sebetulnya awal apa dars ya. Awal pertemuan diisi oleh Ustazuna Abdurrahman Mubarak Ya. Tapi qadarullahu ma syafa'al buat dasar tidak ada dars. <clears throat> ya. Ya, anak pikir berlaku urutannya. Urutannya berlaku berarti awal beliau, ya. Qadarullah. Ya, datang sudah maghrib menjelang isya. Kemudian karena yang paling muda, ya, ya termasuk tolibu, ya, termasuk seorang yang pernah belajar dengan beliau sampai sekarang binilai azza wajal <clears throat> tentunya beliau ya, punya tasawuf sendiri ya. boleh memilih fulan alan iya. ya, ya qadarullah terpilihlah yang muda itu terpilihlah yang paling muda ya mimba bitadkir mimba bin nasihah tentunya apa yang telah antum dapatkan sebelumnya atau apa yang telah antum dengar dari Ustaz Abi Yahya Mu'ad begitu banyak fawaid nasoih taujihat ya dan yang lainnya tentunya cukup kafi wa syafi ya pak insya insyaallah sekedar mengingatkan satu dua faidah mungkin antum pernah dapat di majelis-majelis sebelumnya. Fa'ina dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena tentunya yang namanya dzikra mengingat memberikan peringatan antara satu saudara dengan saudara yang lainnya bermanfaat lil mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala di qaid dikecualikan maksudnya hanya orang-orang yang mukmin yang bisa mendapatkan manfaat yang bisa memperoleh manfaat dari az Mungkin satu hadis Satu hadis insyaallah ta'ala Sebagai Faidah yang insyaallah kita dengarkan Yang mungkin Atum sebelumnya pernah dapat Hanya mengulang Iya Mimba bitikror mungkin ya. Tentunya apa yang telah antum dapat telah antum catat telah antum simpan begitu banyak. Iya, begitu banyak. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini bermanfaat. Insya Allah taala. Disebutkan oleh lima Imam Mudarimi rahimahullah taala. Iya. Di dalam sunannya. <clears throat> Beliau Imam Mudarimi dalam sunannya membawakan sanad Qala rahimahullah taala akhbarana Al-Hakam Ibnu Al-Mubarak. Qala akhbarana Amr Ibnu Yahya qala sami'tu abi Yuhadithu an abihi. Dari Al-Hakam Ibnu Al-Mubarak. Kemudian akhbarana Amr. Iya. Mendapatkan lagi sanat atau mendapatkan hadisnya dari Amr Ibnu Yahya Qala samitu abi. Iya. Yahya ibnu Amr atau Amr ibnu Yahya mendengar dari ayahnya yaitu Yahya ibnu Amr. Yahya ibnu Amr ibnu Salamah Al-Hamdani rahimahullah taala. Yuhadithu an abihi. Iya. Yang mana Yahya ibnu Amr dari bapaknya. Iya. Siapa bapaknya tadi? Yahya iya. bapaknya Amr ya yeah. Amr bin bin Wan Sa Salamah ya Yahya bin Salamah atau Amr bin Salamah afwan Yahya dari bapaknya yaitu Amr bin Salamah Alhamdani rahimahullah taala Qala kata beliau ini kisahnya ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dengar? Kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'udin qabla salatil ghada. Dulu kami ya ini bercerita. Mereka sedang menceritakan sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang tentunya berfaedah ya, berfaedah. Kata beliau, "Kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'udin." Dulu kami duduk-duduk di depan pintu rumahnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qabla sholatil ghada sebelum sholat al ghada Sholatul ghada ay sholatul subhi ya yeah. sholat ghada atau sholat subuh nama lainnya adalah sholat apa ghada ya yeah. dan yang seperti ini biasa dilakukan oleh para salafun soleh yang seperti ini hal yang seperti ini mereka menunggu di depan rumah seorang alim minal ulama la siyama minas sahabah terlebih lagi ini ulama sahabah Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu biasa mereka duduk sambil menunggu beliau keluar tentunya untuk mendapatkan ilmu untuk mendapatkan satu dua faedah dari beliau radhiyallahu taala anhu Kemudian faidah kharaja masyaina ma'ahu ilal masjidi Ketika beliau keluar, Abdullah bin Mas'ud tadi keluar, kami pun berjalan bersama menuju masjid. Iya. Dan sering disebutkan oleh para ulama kita, ini adalah salah satu tariqah. Tariqah akhdil ilmi minal alim. Ya, salah satu bentuk atau salah satu cara yang biasa dilakukan oleh para ulama, para salafun soleh ketika mengambil ilmu, ketika mencari ilmu, iya, itu di perjalanan, di perjalanan ketika menuju masjid dari rumah menuju masjid, iya, kan butuh waktu ya, ya Allah kalau rumahnya atau masjidnya samping rumah, ya. berarti cepat. Tapi kalau rumahnya jauh, masjidnya jauh dari rumahnya, tentunya butuh perjalanan, iya. Dan di perjalanan itu, ya, seringnya para sahabat atau para ulama yang lainnya mengambil ilmu, mengambil ilmu. Iya. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang kepada kami. Iya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Iya, Abu Musa al-Ash'ari juga menghampiri rumahnya Abdullah bin Mas'ud, Iya kan? Datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Faqala Abu Musa al Ashari pun bertanya kepada mereka, orang-orang yang sudah menunggu di depan rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Iya akhraja ilaikum Abdullah akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du Apakah Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman punya siapa? Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu Apakah Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah keluar menemui kalian? Iya. Yeah. Telah keluar menemui kalian bertanya. Iya. Yeah. Qulna la Fajalah sama anak, hatta khoroja. Mereka pun menjawab, belum. Ya, tidak di sini maksudnya belum. Belum. Belum, maksudnya belum keluar dari rumahnya. Fajalah sama anak. Kemudian Abu Musa al ashari radhiyallahu taala anhu pun duduk bersama kita. Duduk bersama kita hatta khoroja, Menunggu sampai Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu keluar. Iya. Ini adab min adabi talabil ilmi Iya. Termasuk adab menunggu. Iya. Ya bukan berarti kita ditunggu-tunggu bukan. Maksudnya qadarullah tadi ya di sana ada kegiatan kerja bakti dan yang lainnya. Iya. Terus jalanan juga nggak lancar kayak tol, tol juga macet, ya kan? Al-muhim sampainya terlambat, ya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan apa yang antum dengar bermanfaat kama qala Imam uh, Sufyan Ibnu Tsauri rahimahullah taala atau yang lainnya ruba amalin saghirin yukabbiruhu bin niyyah atau yukabbiruhu niyyah begitu banyak atau betapa banyak amalan yang sogir, kecil, remeh, ringan, sepele menurut kita, menurut pandangan kita, ya. Yukab bin niyah, atau yukabbiruhu niyah. Bisa jadi besar, bisa jadi apa? Utama, bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bin niyah dengan niat ikhlasulillah azza wajal ibtigha mardatillah ya kemudian rubba amalin kabirin yusaghiruhu niyah tapi sebaliknya begitu banyak juga amalan yang besar amalan yang kita lihat masya Allah ini amalan kalau orang menjalankannya insya Allah ajarnya besar misalkan tapi yusaghiruhu bin niyah bisa jadi kecil ringan gak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab an-niyah. Dengan sebab an-niyah. Ya. Tentunya dari awal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan untuk kita semua. Ya, sawankan sawankan lil mutakallim awil mukhatab semuanya. Ya. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat. Kita ulangi sampai mana tadi? Sampai duduk bersama ya. Iya. Enggak lari kan? Ya. Kalau yang dikasih waktu cuma 15 menit berarti sisanya Nanti cari sendiri kisahnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kalau oh, tidak disebutkan dalam Sunan Darimi, kemudian disohikan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala dalam silsilah hadis Sohiha Ya. Antum bisa cari nanti bisa dibaca. Kalau tidak sempat menyelesaikan. Iya. Yeah. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Kemudian dia pun Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu duduk bersama kami sampai atau menunggu sampai Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Kemudian setelah Abdullah bin Mas'ud tadi keluar ya, dari rumahnya, qumna ilaihi jami'an. Kami pun berdiri menyambut beliau seorang alim minal ulama. Ya. Tentunya berdiri yang seperti ini tidak tercela, ya. Tidak tercela. Kalau dia ya duduk atau berdiri ya. karena datang seorang alim atau seorang duafa duyuf ya misalnya tidak masalah ya. Allah taala alam biswab ya. jami'an seluruhnya semuanya yang rombongan yang pertama atau Abu Musa al-Asy'ari juga faqala Abu Musa kemudian Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ya Aba Abdurrahman." Ya Aba Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, kunyanya siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini salah satu adab yang diajarkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in. Memanggil dengan kunyah. Iya. Bahkan di Arab ya indal Arab al kunyah Iya, termasuk ta'ziman lahu termasuk bentuk pengagungan kepada seorang ya padahal mungkin dia seorang syekh misalnya seorang syekh kabir seorang syekh uh, besar misalnya sudah mungkin apa punya markis atau yang lain misalnya ketika dipanggil dengan ucapan dipanggil dengan nama kunyah itu bukan merendahkan tapi indal arab takziman, ya biasa jadi masya Allah kalau kita di sini biasa dipanggil nama kunyah ya ronaldo Jeffrey ganti misalnya contoh saja kan di Jakarta kalau di di luar jarang ya kalau di Solo ya akhirnya o o o gitu kan misalnya di sini siapa gitu ganti pakai nama punya iya termasuk bentuk apa namanya uh, eh, itibau sunnah iya kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ya Abu Abdurrahmani inni ra'aitu fil masjidi anifan amran angkartuhu walam ar walhamdulillahi illa khairan. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia bertanya menyampaikan hajatnya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wahai Abu Abdurrahman, sungguhnya aku melihat di dalam masjid anifan baru saja. Ya kalau kita terjemahkan baru saja. Ya, boleh kita terjemahkan anifan baru, baru saja kita melihat atau saya melihat di dalam masjid amron ankartuhu satu perkara yang aku ingkari. Yang sebetulnya aku ingkari, kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Tapi kata beliau, "Walam ara walhamdulillah illa khairan." Tapi aku melihatnya walhamdulillah tidak lain adalah kebaikan. Tidak lain tidak bukan adalah keba kebaikan. Itu yang beliau anggap atau itu yang beliau lihat menurut pendapat beliau atau menurut penglihatan kacamata be, beliau radhiyallahu taala anhu. Iya. Qala kemudian eh, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada beliau, "Fama huwa?" Perkara apa itu? Perkara apa yang kau lihat di dalam masjid? Yang kau ingkari? Iya. Faqala Abu Musa al-Asy'ari pun menjawab, "In ishta fasatarahu." Kalau engkau bersama mereka, engkau akan melihatnya. Kalau engkau bersama mereka, satu majelis iya, iya. ya ishta ya asya isu maksudnya ber ya berbaur dengan mereka maksudnya berbaur dengan mereka engkau akan melihatnya akan tahu qala kemudian tentunya Abu Musa Al-Asy'ari menjawab pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantaziruna as-salata fi kulli halaqatin rajulun wa fi aidihim hasa. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala radhiyallahu taala anhu Abu Musa Al-Asy'ari, aku melihat di dalam masjid tadi sekelompok orang kauman hilakon mereka berhalaqah. Iya. Hilakon itu jamak dari halqatun. Iya. Halaqah, iya, jamaknya hilak. Satu kelompok atau kelompok yang mereka berhalakoh berhalakoh, iya. Jadi ma'ruf, halakoh yang biasa kita lakukan melingkar, ya kan? Itu sudah ada salafnya, sudah ada salafnya. Maksudnya sudah ada di zaman sahabat, sudah ada di zaman sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in. Jadi nggak masalah ya. Apa? membuat lingkaran, ya, lingkaran kemudian ada mudaris, kemudian muallim atau yang lainnya. Ya, memberikan taujihah, memberikan faidah atau yang lainnya. Ya, karena kalau sebagian manusia kadang masih aneh gitu ya. Sebagian maksudnya bunder gitu ya. Pengennya mepet tembok meskipun memang temboknya muter gitu kan. Pengennya mepet tembok gitu. Ya. Mepet tembok enak ya, nyender gitu kan. Ya, sebagian tempat seperti itu. Allah taala. itu fil masjid kita ulangi. Kata Umar Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, itu fil masjid qauman hilakan julusan. Mereka duduk. Iya, berhalakoh yang yantaziruna sholata. Mereka duduk sambil menunggu waktu solat Sambil menunggu waktu datangnya waktu solat Fikul di halakotin rojulun. Di setiap satu halakoh tersebut ada seorang yang memimpin halakoh tersebut. Wafi aidihim haso. Di tangan mereka, di genggaman tangan mereka ada haso. Haso itu batu kerikil kecil, iya. Kecil, tidak besar. Iya. Bukan hajar, ya, hajar ma'ruf. Ya. Makan dikit hajar besar. Iya meskipun iya ada yang bilang hajar ya sebesar ini atau yang lainnya Iya. kata beliau fi kulli halaqatin rajulun di setiap satu halakoh ada seorang yang memimpin kemudian di genggaman mereka di tangan-tangan mereka ada haso batu kerikil fayakulu kemudian orang tadi yang duduk di tengah mereka sebagai pemimpin majelisnya fayakul dia pun mengatakan kabbiru mi'atan Bertakbirlah kalian sebanyak seratus kali. Bertakbirlah kalian sebanyak seratus kali. Iya. Fakabbiru ay fayukabbiruna mi'atan. Kemudian mereka mengikutinya, mereka pun mengikuti ucapan tadi seorang yang mengatakan kabbiru mi'ah. Mereka pun bertakbir sebanyak seratus kali. Fayaqulu, kemudian dia pun mengatakan memerintahkan kedua kalinya fahallilu mi'ah. Tuhallilu mi'ah. Bertahlilah kalian sebanyak seratus kali. na mi'atan. Kemudian mereka pun mengikutinya bertahlil sebanyak 100 kali. Wa yaqulu sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah. Kemudian dia pun mengatakan tasbihlah kalian sebanyak 100 kali. Kemudian mereka pun mengikutinya bertasbih sebanyak 100 kali. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala madza qulta lahum? Qala iya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Iya. Penasaran. Apa yang akan disampaikan Abdullah apa Abu Musa al asyari ketika melihat yang demikian? Ketika melihat yang demikian. Iya. Karena beliau mengingkari. Iya, mengingkari. Mendengar seperti ini beliau ingkari. Makanya beliau langsung bertanya kepada Abu Musa al asyari radhiyallahu taala anhu, "Apa yang kau katakan kepada mereka?" Famadza qulta lahum? Apa yang kau sampaikan atau katakan sama mereka? Kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yik intizar ra'yik au intizar amrika. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Yeah. Aku tidak mengatakan sedikit pun. Aku tidak mengatakan sesuatu apapun. Intizar ra'yik, menunggu. Menunggu pendapatmu. Menunggu pendapat siapa ini? Abdullah ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu au intizara ra'yik atau intizara amrik atau menunggu perintahmu. Iya. Yeah. Para ulama kita. Iya. Yeah. Yang anak ingat ketika belajar Syekhun Yasin Al-Adni rahimahullah taala menyebutkan, iya. Yeah. Beginilah seorang alim minal ulama sunnah. Alim minas sahabah. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu Siapa yang tidak kenal dengan Abu Musa al-Ash'ari? Iya. Iya kan? Abu Musa. Yang dikirim kemana? Dikirim kemana? Ke? Ke Syam. Ke Syam atau kemana? Ke Yaman. Ah, Ke Yaman. Iya. Abu Musa al-Ash'ari. Atau yang lain, atau nah, lupa. Ya, nanti dilihat ya. Karena bisa jadi salah. Atau mungkin dikirim tempat lain juga. Iya. Coba dilihat nanti maksudnya. Kalau anak pernah baca di Kitab Tauhid di awal-awal bab Kitab Tauhid, ya disebutkan dua orang yang dikirim ke, ke mana? Ke Yaman, ya. Ke Son'a dan ke Aden. Iya. Mu'adz ibn Jabal. Iya, kalau nggak salah. Iya. Dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Coba dilihat nanti. Di cross check, bisa jadi salah. Wallahu taala Yang jelas Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu alim minas sahabah. Ya, alimun minal ulama sahabah. Tapi beliau menunggu menunggu keputusannya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Berarti di sini beliau radhiyallahu taala anhu khawatir salah, khawatir keliru, khawatir tidak tepat tindakannya apa yang beliau lihat yang padahal beliau ingkari, yang padahal beliau ingkari. Tentunya yang seperti ini adalah uswah, iya, contoh yang baik untuk kita semua. Iya. Pentingnya bermusyawarah. Bermusyawarah tentunya terlebih dengan seorang yang dilihat atau seorang yang dijadikan tauladan uswah hasanah. Iya. Ketika kita melihat suatu yang mungkar mungkin di kacamata kita tidak salahnya kan untuk kita bermusyawarah dengan teman yang dekat mungkin atau dengan orang yang kita lihat kemampuannya atau pengalamannya lebih lama iya terkadang anak muda ya kalau kita iya anak muda gerabak kerubuk bahasanya ya pak nah, gitulah ya gitu ya kalau anak ya, tanya dengan ustad misalkan, ustad Nabi Rahman misalkan atau ustad Muad yang lainnya iya bertanya tidak masalah tidak menjadikan aib ya tidak menjadikan aib celah bagi seorang ketika dia bertanya, berdiskusi, bermusyawarah dengan seorang. Terlebih lagi seorang ini dianggap orang yang berpengalaman, orang yang sudah lama fitolabil ilmi atau fitdawah, ya dan yang lainnya. Bahkan dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya, dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya nggak masalah, masalah dunia misalnya. Antum baru buka usaha misalnya. Ini contoh saja ya, <laughs> contoh. Meskipun nanti ya nggak nggak cukup waktunya insya Allah. Ya. Bisa minta tolong dengan temannya, pengalaman, minta nasihat yang lain Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu qala afala martahum an yu'idu sayyi'atihim Apakah kalian atau apakah engkau memerintahkan kepada mereka untuk menghitung kejelekan mereka? ya karena saking takjubnya ya bukan berarti mengingkari keputusannya Abu Musa al-Asyari kok nggak langsung dihukumi enggak ya tapi takjub seorang yang takjub heran ya ini perkaranya besar iya perkaranya besar melakukan sebuah perkara yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dicontohkan iya meskipun aslu fi'lihi azzikr masyru'ah Iya kan zikir kan ini lagi ngapain orang-orang ini zikir ya tasbih, tahlil wa takbir. Ya, ini yang sering kita ingatkan kepada masyarakat. Ya. Asal masalahnya masyru. Dikirnya masyru. Ada tuntunannya, ada contohnya dari Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi haiahnya, keifiyahnya yang mereka lakukan nggak ada contohnya. Iya, dengan menggunakan ini dan itu. Iya. Yang jelas ini yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud sehingga beliau bertanya, Apakah engkau memerintahkan kepada mereka untuk menghitung kejelekan mereka? Wadominta lahum alla yudayya min hasanatihim syai'an. Iya. Apakah engkau juga tidak memberikan jaminan kepada mereka agar mereka tidak menyia-nyiakan amalan baik mereka sedikit pun? Summa madha wa madayna ma'ahu hatta ata halqatan min tilkal hilaqi. Iya. Kemudian berlalu, mereka berlalu bersama sampai menuju halakoh tadi pergi menuju halakoh, jadi Abdullah bin Mas'ud pergi bersama menuju halakoh di masjid iya fawaqafa alaihim kemudian beliau pun berdiri di hadapan mereka di hadapan halakoh-halakoh tadi faqala Maha adalah di arakum tasnauna apa yang sedang kalian pikirkan dari apa yang sedang kalian lakukan ini iya. ya dia atau Abdullah bin Mas'ud ya keras ya dengan ucapan seperti ini bukan Eh, maaf pak ya mungkin fima komik ya kalau mungkin kita lihat khawatir apa namanya tidak sopan ya dengan sopan bisa jadi kan kadang suatu tempat tidak bisa menerima sesuatu yang ya yang wah jadi gitu ya. kita bilang wah tanda kutip ya ya nggak masalah tegur dengan atau yang lain di, di kesempatan yang lain diberikan masukan ya diberikan apa namanya bimbingan tidak di langsung di depan mungkin tapi kalau beliau ya fi maqami. iya beliau hikmahnya sesuai dengan makomnya. Mahadalladzi arakum tasnaun. Apa yang sedang kalian pikiran dari dari apa yang sedang kalian kerjakan ini? Qalu ya Abu Abdurrahman, Haso. na'udu bihi takbir wa tahlil wa tasbiha. Ya, ya Abu Abdurrahman, sekedar kerikil. Kita menghitung takbir, kemudian tahlil tasbih. Qala kata Abu Abdurrahman, kata Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, "Fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yudayya min hasanatikum syai'a eh, syai'un." Kalau begitu hitung saja kejelekan kalian. Ya, aku jamin, aku sebagai jaminannya janganlah kalian me, apa namanya menyia-nyiakan kebaikan kalian sedikit pun. Waihakum ya ummat Muhammad. Beliau menghardik atau me, ya keras ya. ucapan beliau tentunya tarbiyatan lahum Waihakum celaka wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma asra'a ma asra'a halakatakum. Begitu cepat kebinasaan kalian. Walladhi ah, haula'i sahabatu Nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutawafiruna. Ya, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutawafirun. Masih banyak jumlahnya. Masih tersebar di sekeliling kalian. Ya. Maksudnya kejadian ini di kala sahabat atau di zaman para sahabat. Iya. Menunjukkan bahwasanya sudah ada fiil yang seperti ini di zaman para sahabat. Iya. Kemudian wa hadhihi thiyabuhu lam tubla. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum usang. Ya, beliau mengarahkan kepada pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu taala alam. Ya, bagaimana hakikatnya? Apakah pakaian tersebut dibawa atau yang lainnya yang jelas beliau Abdullah bin Mas'ud mengisyaratkan kepada pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja meninggal baru saja meninggal dunia iya wahadi thiyabuhu lam tubla pakaian Rasulullah SAW belum usang belum jelek kusut pudar warnanya mungkin iya wa aniyatuhu lam tuksar dan perkakas beliau perkakas yang ada di rumah beliau belum juga pecah Berarti menunjukkan baru saja. Ya, belum ada yang berkurang, belum ada yang usang dan yang lainnya. Walladzi nafsi biyadihi demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya Allah Subhanahu wa taala beliau bersumpah. La la millatin hiya ahda min millati Muhammadin. Iya. Afwan, innakum innakum la la millati hiya ahda min millati Muhammadin. Ya, sigoh istifham. Sungguhnya kalian apakah di atas petunjuk atau di atas afwan, di atas milah ajaran ahda min millati Muhammad yang lebih memberikan petunjuk, lebih baik maksudnya. Ya, lebih memberikan petunjuk maksudnya lebih baik. Ya, dibandingkan milahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babad dolalatin atau kalian sebagai pintu atau pembuka pintu kesesatan. Ya, ini pertanyaan tentunya ingkari, ya. Tentunya tidak ada milah yang lebih memberikan petunjuk kepada milahnya Muhammad iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan tentunya yang kedua muftatihu babad dalalah kalian itu sebagai pembuka pintu kesesatan kejelekan qalu wallahi ya Abu Abdullah ya Abu Abdurrahman ma aradna illa al khaira kata mereka wallahi demi Allah ya Abu Abdurrahman kami tidak menginginkan kecuali kebaikan Kata Abu Abdullah, kata Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah." Begitu banyak atau betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan mengharap kebaikan lan yusibah, tidak mendapatkan sedikit pun. Tidak dapat atau tidak mendapatkan pahalanya sedikit pun, bahkan sebaliknya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Yeah bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami hadis bahwasanya anna kauman sekelompok orang yaqra'una al-Qur'an mereka membaca Al-Qur'an iya yeah. ini terkait dengan khawarij iya yeah. seorang sekelompok manusia sekelompok orang yaqra'una al-Qur'an membaca Al-Qur'an la yujawi zutarokiyahum tidak melewati kerongkongannya iya yeah. berarti sekedar di lisan iya sekedar di lisan tidak sampai ke hatinya tidak lewat iya naudzubillah min dzalik waimullah ma adri la'alla aktsarahum minkum summa tawala anhum ya demi Allah aku tidak tahu ya la'alla aktsarahum ya bisa jadi kebanyakan mereka kebanyakan orang yang yaqra'un al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum minkum adalah kalian ini ya. orang yang tadi ya berzikir dengan haso, haso, iya, takbir, tahlil dan lain. Summa tawala anhum kemudian Abdullah bin Mas'ud berlalu kepada mereka, berlalu dari mereka. Faqala Amr ibnu Salamah, iya, Amr ibnu Salamah rawi mengatakan, "Ra'aina amata ulaikal hilaqi yuta'inuna yauman nahrawan ma'al khawaij Iya, betul. Apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Amr bin Salamah, Ra'aina amata ulaikal hilak. Aku melihat atau kami melihat kebanyakan mereka, mayoritas mereka, orang-orang yang tadi bertakbir, tahlil, tasbih di dalam halaqah tersebut yuta'inuna ayuharibuna memerangi memerangi kita, memerangi para sahabat ya dan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW atau bersama para sahabat yang lainnya Yaumun Nahrawan ketika di Yaum Nahrawan ma'al Khawarij mereka pun bersama orang Khawarij memerangi kita. Iya. Ini yang disebutkan oleh iya, beliau. Ya untuk hadisnya Anda bisa lihat dalam silsilah hadis sahihah. Iya. Nomor 2005. Iya. Dan faidahnya banyak atau beberapa faidah disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala terkait dengan hadis ini. Bahwasanya iya. Apa namanya? Beliau menukil ucapan ulama iktisadu bisunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Ya. Iya kan? Antum mungkin ingat ucapan siapa? Nanti dilihat di dalam silsilah hadis sahihah. Ya. Iktisadu fi sunnah. Apa namanya? Sederhana. Biasa, sesuai dengan sunnah maksudnya. Dalam sunnah, sesuai dengan sunnah. Ya. Khairun lebih baik dibandingkan al ijtihadu fil bid'ah. <clears throat> seorang seorang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ke bid'ahan, sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam bisa Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sudah 40 menit.